sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Alhamdulillah di malam hari ini kita Kamis 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau sudah masuk malam ke-16 <clears throat> Alhamdulillah kita berjumpa dengan saudara-saudara ikhwah salafiyin yang ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kembali untuk kembali kita melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang wafat pada tahun 300 29 Hijriyah rahimahullahu taala. Kita telah sampai uh, pada pembahasan tentang al-iman terhadap al-mizan. Iman terhadap al-mizan yaitu ucapan muallif wal iman bil mizan yaumal qiyamah yuzanu fihi al-khair wasyarr lahu kifatan wa lahu lisan beriman terhadap al-mizan pada hari kiamat yang ditimbang padanya amal kebaikan dan amal kejelekan mizan ini memiliki dua daun timbangan dan memiliki lisan Ayo ikhwah rahimani rahmakumullah ini salah satu akidah ahli sunnati al jamaah yang kita wajib beriman padanya dan di sini <clears throat> ahlu sunnah eh, terdapat pihak-pihak dari kelompok-kelompok dalah sesat yang mengingkari iman terhadap mizan. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan adillah ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah tentang Al-Mizan bahwa mizan itu sesuatu yang pasti adanya dan wajib kita imani. Telah kita sebut beberapa ayat yang memastikan keberadaan Al-Mizan hari pada hari kiamat dan juga hadis yaitu telah kita baca pada pertemuan yang lalu hadis Al-Bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam at tirmizi rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As. Berikutnya adalah kita akan lanjutkan penyebutan adillah yang menetapkan adanya al-mizan dari as-sunnah di antaranya atau hadis berikutnya hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda at-tuhur satrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma au tamla'ani au tamla'a ma baina samawati wal ardi. Wassalatu nur wa sadaqatu burhan. wassabru dhiya' wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu fabayi'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha Hadis dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari ini secara marfu' artinya at-tuhur kesucian itu separuh iman. Bersuci itu separuh iman. Alhamdulillah memenuhi al-mizan. Di sini syahidnya. Rasul menyebutkan al-mizan berarti Rasul memberitakan adanya mizan. Maka wajib kita imani mizan ini, wajib kita terima, kita benarkan dan kita imani sebagaimana apa adanya. Dan di sini pula menunjukkan bahwa kalimat alhamdulillah yang merupakan salah satu kalimat zikir ya itu akan mem, uh, menilai memiliki nilai yang sangat berat di hari kiamat. Nabi memberitakan dalam hadis ini bahwa alhamdulillah itu memenuhi al-mizan. Ya, memenuhi timbangan akan memenuhi timbangan sehingga ya ikhwah kita jangan sampai luput untuk mengucapkan kalimat ini dalam zikir-zikir kita. Jangan kita enggan mengucapkannya Nah, namun memang demikianlah kalimat yang mudah ini memang tak semua orang mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Ya. Padahal hanya sekedar ucapan kata-kata biasa, kata-kata saja. Namun ternyata memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki berat. Nah, yang Nabi beritakan di sini memenuhi timbangan namun memang demikianlah tidak semua orang mendapatkan taufik untuk mau mengucapkan zikir, membasahi lisannya dengan zikir-zikir mengucapkan kata-kata atau kalimat ini. <clears throat> Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'a ma baina samawati wal ardi. Dan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi ya antara langit dan bumi. Masya Allah ya kawan kalimat ini sehingga janganlah kita luput dari banyak-banyak mengucapkan subhanallah alhamdulillah ya dan dalam hadis lain Nabi memberitakan bahwa empat kalimat yang beliau sangat cintai melebihi dunia dan seisinya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ya, ringan memang di lisan namun itu berat dalam timbangan maka basahi lisan kita untuk terus banyak mengucapkan kalimat zikir ini. Wassalatun nur dan salat itu cahaya, wassadaqatu burhan. Dan sedekah merupakan bukti, yakni bukti atas keimanan. Menunjukkan keimanan seseorang. Maka ambillah eh, bagaimana sejauh mana iman seseorang, maka buktinya adalah sedekahnya. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar keimanannya, semakin dia bersedekah lillahi taala. Wasabru dia dan sabar itu dia dia itu cahaya yang memiliki panas. Itu dia. Ya. Maka memang sabar itu panas ya ikhwan. Ya, terang dia. Namun panas yang membuat tak semua orang bertahan. Barakallahu fikum. <clears throat> Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah yang membelamu atau hujjah yang menjatuhkanmu. Seorang beramal dengan Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an dan mengimani serta mengamalkannya, maka itu menjadi hujjah yang membela dia. Dan sebaliknya seorang yang meninggalkan Al-Qur'an atau membacanya namun tak mengamalkannya bahkan amalannya bertentangan dengan Al-Qur'an, maka Al-Quran menjadi hujjah yang menjatuhkannya. Nah, dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi al akhirin Sungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa, beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini. Dan sebaliknya yadha'u bihil akhirin. Allah rendahkan, Allah hinakan kelompok atau kaum dan manusia yang lainnya. Kullun nas dan setiap semua manusia itu ber, bekerja, berupaya. Ya, beramal usaha. Fabaya' fabaya nafsahu dan dia pun menjual dirinya. Imma dia memerdekakannya dari api neraka au atau mencelakakan dirinya. Inilah sabda Nabi SAW yang syahidnya adalah dalam hadis ini beliau, Nabi SAW memberitakan tentang al-mizan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kata yang ringan di lisan, ringan di lisan, gak berat Nah, sulit mengucapkannya. Ringan di lisan dua kata ini. Namun sakilatan fil mizan, dua kata ini berat di mizan. Ya, dua kata ini berat di mizan dalam timbangan. Habibatani ilar rahman dan dua kata ini dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dua kata tersebut? Subhanallah wa bihamdih yang pertama, yang kedua subhanallahil azim. Maka ini kita pun sepakat bahwa sini dua kata yang ringan. Nah, sangat mudah mengucapkannya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dalam satu menit bisa sudah puluhan kali kita mengucapkan kata-kata ini. Ya. Meskipun itu ringan di lisan namun berat di mizan dalam timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Maka ya ikhwah, hendaknya kita pun ya jangan segan-segan jangan sampai terlupa terluput dari banyak mengucapkan kata-kata zikir ini dari jangan sampai kita lupa dan terlupa dan terluput dari membasahi lisan kita dengan ucapan ini ya daripada kita berucap kata-kata yang buruk kata-kata yang kotor kata-kata yang membawa dosa ya atau kata-kata yang mungkin mubah namun ternyata menyeret kita pada dosa. Maka ucapkan kata-kata ini. Ya, yang ini ringan di lisan dan berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, fa'asyahid dari hadis ini adalah bahwa Nabi salatu Wasallam memberitakan dalam hadis ini tentang adanya al-mizan. Ya, sakilatani fil mizan berat. Dua kata itu berat dalam timbangan. Juga nah, taib hadis ini tadi adalah hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Nah, berikutnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang meriwayatkan dari meriwayatkan ucapan Allah Subhanahu wa taala Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a Naam udhi'na fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah Kalau seandainya langit yang tujuh dan semua penghuninya kecuali selain aku dan bumi yang tujuh itu semua diletakkan di satu anak timbangan atau satu daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan lainnya. alat bihinna la ilaha illallah. Maka niscaya akan lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah. Maka syahid dari hadis ini menunjukkan berita adanya apa fi kifatin fi kifatin ya yang itu adalah kifah itu bagian daripada al mizan yang menunjukkan adanya mizan dan bahwa mizan itu memiliki kifatan dua kifah nah sehingga kalimat zikir kalimat subhanallah alhamdulillah atau kalimat alhamdulillah itu akan ditimbang ya ditimbang dengan la ilaha illallah akan ditimbang dan yang akan ditimbang pula adalah ashas, amil, orang yang beramal, orangnya akan ditimbang. Ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu la ya'ti rajula aw la ya'ti rajulul azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udatin wa qala iqra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat itu seorang pria yang besar gemuk. Ya. Namun di sisi Allah tidak ada timbangannya tidak lebih berat dibandingkan sayap seekor nyamuk. Ketika ditimbang itu tidak lebih berat dibandingkan sayap seekor nyamuk sehingga orangnya besar ya gemuk ternyata lebih berat junah ba'udah sehelai sayap seekor nyamuk kemudian Abu Hurairah mengatakan iqra'u in syi'tum silahkan baca firman Allah Ta'ala fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna maka kami tidak akan tegakkan untuk mereka pada hari kiamat nanti timbangan Syahidnya di sini adalah wazan penyebutan timbangan. Sehingga di sini ada mizan nanti di hari kiamat dan ada orang yang ditimbang. Ya. Ini dikuatkan oleh sahabat Abu Hurairah dengan ayat ini. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sehingga orang-orang kafir itu enggak bernilai, enggak ada nilainya, enggak ada beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan pula bahwa orang yang beramal pelakunya itu akan ditimbang. Nah. Ya. Demikian pula hadis sahabat Abu Hurairah, afan, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau qala, "Kuntu ajtani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al araq." "Qala فضحك Qaum min دقة ساقي فقال النبي Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mimma Qalu min diqqati saqihi faqala hiya athqalu fil mizan min Uhud. Subhanallah. Kata sahabat Abu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau bercerita aku pernah naik ya memetik sesuatu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pohon arak. Maka sekelompok orang tertawa karena melihat uh, dua paha beli, uh, paha beliau yang kecil. Maka Nabi pun terheran. Nabi alaihissalatu bertanya kepada mereka, Kalian tertawa kenapa? Menertawakan apa? Maka mereka pun menjawab, Karena uh, kecilnya paha dia. Ibnu Mas'ud tertawakan. Maka Nabi pun menjawab, paha ini lebih berat dalam mizan ya dibandingkan Uhud. Nah, gunung Uhud. Sehingga uh, syahidnya adalah Nabi menyebutkan pemberitaan uh, eh, di sini terdapat berita terhadap, tentang mizan. Dan bahasanya uh, bagian tubuh seseorang itu akan ditimbang. Artinya seseorang itu akan ditimbang. Sekaligus menunjukkan bahwa ibu Mas'ud itu sangat berat timbangannya di mizan bahkan melebihi gunung Uhud sekalipun. Maka sebagaimana kata Syekh Rabi hafizahullah taala fahadhanil hadithan yadullani ala anal ashas yuzanun. Dua hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang itu juga akan ditimbang. Ya. Watuzan ay sahaiful amal aidan. Demikian pula ditimbang pula lembaran-lembaran amal sebagaimana dalam hadis bitaqah. Sehingga di, yang ditimbang apa? Tiga. Amal itu ditimbang, yang beramal orangnya juga ditimbang dan catatan amalnya juga ditimbang. Yang semuanya itu kembali kepada amalnya. Semuanya kembali kepada amal. Amal itulah yang membuat berat pelakunya, orang yang beramalnya dan amal itu pula yang membuat berat lembaran-lembaran catatan amal. Barakallahu fikum. Nah, dari ini semua menunjukkan apa bahwa <clears throat> mizan itu ada sesuatu yang pasti adanya. Ditunjukkan kepastian keberadaannya oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Ya, sementara kaum Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah mengingkari mizan. Mereka nggak percaya, nggak mau percaya dengan mizan dan menyatakan tidak ada timbangan amal. Ya. Apa alasannya? Alasannya amal itu kan sesuatu yang abstrak. Mana mungkin bisa ditimbang begitu. Ini alasannya. Padahal ini alasan yang sangat-sangat lemah. Alasan yang sangat-sangat bodoh melupakan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengubah sesuatu yang abstrak menjadi nyata. Ya. Bagi Allah itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya. Urusan Allah itu adalah apabila menghendaki sesuatu dia hanya menga akan mengatakan padanya kun fayakun. Nah dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menimbang sesuatu yang abstrak sekalipun. Walau walaupun akal kita tidak bisa mencerna atau menerimanya. Nah, dan Allah taala berapa banyak adillah yang menunjukkan nanti dia qiyamah Allah juga mampu mengubah sesuatu yang abstrak menjadi nyata sebagaimana disembelihnya al-maut Al-maut salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Sebagaimana ayatnya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Dialah yang telah menciptakan al-maut, kematian dan al-haya, kehidupan. Al-maut sesuatu yang abstrak. A'rad dalam bahasa atau istilah kaum Mu'tazilah. Namun nanti Allah wujudkan menjadi seekor kambing yang disembelih di antara surga dan neraka yang kemudian diserukan ya ahlal jannah wa ya ahlan nar la maut enggak ada lagi kematian setelah ini nah syahid di situ adalah apa mal maut yang merupakan arab sesuatu yang abstrak Allah wujudkan menjadi jisim sesuatu yang nyata nah dan kemudian disembelih barakallahu fikum nah juga dalil-dalil di atas menunjukkan adanya kifatan pada mizan ini dan juga mizan ini memiliki lisan. Lisan yang diterangkan para ulama, lisan itu yang dikenal pula dengan sebutan kolbul mizan. Ya. Lisan inilah yang nantinya akan doyong atau miring ke kanan atau ke kiri. Ya ke atas ke, kalau dia yang kiri yang ini maka dia akan turun ke bawah. Nah, ya, itulah lisan. Ya, satu lisan dua kifah. Ya, satu lisan dua kifah yang ada besi yang apa yang menjadi lengan bagi uh, mizan itu. Nah, itulah diistilahkan dalam bahasa Arab lisan. Dan lisan ini ada pada mizan dan itu bi ijma'il ulama dengan ijma para ulama diantaranya sebagaimana dikutip oleh eh, Al-Hafidh Ibn Hajar dan juga Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah bahwa itu terdapat lisan padanya. Nah, barakallahu fikum. Ayo ikhwah rahimani warahmatullah. Mungkin itu pelajaran yang bisa kita bahas dan kita sampaikan di pertemuan kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk kita semua. Sebelum ditutup barangkali dari ikhwah ada yang mau disampaikan? Dipersilahkan. Jadi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya. Insyaallah cukup Ustaz. Cukup. Cuma ini nah mau ingatkan yang yang besok untuk tausiah itu